Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم An Abi Darin Jundub ibni Junada Wa Abi Abdurrahman Muad ibni Jabalin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Ittaqillaha haitsuma kunta Wa adbi sayyatal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi ashabal badilah, para kiai, para sepuh, tini sepuh, sedaya kemawon ingkang sangat kula akan saha kawula taati. Bapak pejabat pemerintahan yang hadir di pagi yang penuh berkah yang saya hormati. Segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Az-Zahra yang berbahagia ya di sisi Allah. Alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini hidupnya senantiasa diberkahi Allah. Kantu ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingin menyambung ceramah saya di pondok saya. Sambung dari pendopo pondok sampai ini. Tolong disiapkan buku catatannya. Password pagi ini Belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki. Stop. Belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki. Karena diri kitalah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Niki nek kelas Pak Profesor Ahmad Muzaki niki paham. Tapi nek kelas Wilijo mboten paham. Urip niki dulur dikei susah ya susah, dikei bunga ya bunga. Kaya dene banyu ngikuti bentuke wadahe. Air itu bila diwadahi gelas, bentuknya jadi gelas. Bila diwadahi piring, bentuknya menjadi piring. Seluruh yang hadir saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Umur kita bukan milik kita. Umur manusia bukan miliknya. Catat. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah bin Busrin anna Arabian qal ya Rasulullah man khairun nas qal man tola umuruhu Wahasuna amalu rawahu tirmidhi. ada seorang badui badui itu arah pedesaan rata-rata SDM-nya di bawah standar Hatalan sampai sekarang bertanya ya Rasulullah ini yaknya yak tidak ya Rasulullah siapa manusia terbaik itu Sinten kanjeng Nabi manusia sing terbaik itu sinten. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kal mantola umuruhu wahasuna amalu. Rawahu Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Seluruh yang hadir saya doakan panjang umurnya bagus amalnya supaya ceramah ini membumi tidak melangit. Penting saya kasih contoh. Ada orang namanya Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi lahir di desa Nawa 90 km dari Damaskus sebelah selatan. Beliau hanya berumur 45 tahun. Tapi karya ilmiahnya sangat banyak. Bahkan ada salah satu ada satu disertasi dari salah satu guru besar Al-Azhar University. Umpama tidak pakai ngarang, umurnya untuk nulis kitab karyanya saja tidak cukup. Disertasi ini penekannya umpama tidak ada barokah dari Allah, tidak akan bisa mewujudkan karya ilmiah sebanyak ini. Seluruh yang hadir saya doakan umurnya berkah. Mungkin ibu-ibu tanya, kok bisa begitu Pak Yai? Umurnya mek petang puluh lima tahun, tapi karya ilmiahnya sangat banyak. Satu, beliau sangat sedikit tidur. <laughs> Siji kalau Ali Masuri. Siji kalau sampean. Imam Ghazali tahu barang siapa yang bisa menghidup malamnya untuk bersujud kepada Allah, terangnya akan siangnya akan menemukan pencerahan. Sampeyan iki nek dalu sujud napa ngorok? Sampai nek dalu zikir apa ngorok? Lamun sampeyan tidak pernah menemukan faktor relax, faktor keberuntungan kok sebelai. Ojo nyalano wong. Kita dituntut belajar jujur terhadap diri sendiri. Uang iku nek akeh turune kelali. Nopo kelas e, Mbak Ut iku nek mandi, Kiai Hamid iku nek donga mandi. Maklum. Beliau sedikit tidur. Malamnya senantiasa dibuat komunikasi batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya terjemahkan bahasa rakyat Kuat sinyale penuh pulsae nyambung terus. boh masalah Allah Muhammad. Sampeyan tak tunggu tak dongakno kuat sinyalnya. Penuh pulsanya. Nyambung terus. Nyambung sedikitkanlah tidur. Tuh. Saking senengnya turu kiai ini pidato ya turu nih oh, ana muslimat, ustad, kiai pidato kau di aja diseneni. Iku mono ndudurno nih awak waras. Setengah itu doni waras, siji toyan turu, luru toyan Dua, sedikit bicara. Kadang ngoten luwe, burung pesawat. Ojo percaya ana wong alim akeh omongi. Ojo percaya ana satriya sejati gedabrus. Beliau Imam Nawawi sedikit bicara. Bahkan beberapa manake beliau, beliau kalau ditanya tiga masalah, tidak pernah dijawab semuanya. Satu, yang dua dijawab, la adri, la ilmalana. Iki aku gak roh aku iki. Meneh majelis meneh. Bukan dia tidak tahu hati-hatinya. Dia sangat tawaduk di hadapan Allah dan tawaduk di hadapan sesama manusia. Padahal nek kelas kiai saya ditakoni telu jawab 10. Ayo sapa takon mana? Takon mana? Beliau kalau ditanya tiga masalah, yang dijawab hanya satu, yang dua la adri. Aku gak ngerti. Enggak kira kiai wani ngomong gak ro nduk ngarepe pendukunge, nduk ngarepe pengikute. Niki nek mboten wong duwe jiwa besar mboten wani, Pak. Kuatir pasarane landrok. Sehingga sering ngawur supaya diarani alim sering Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Ada orang susah, cepet ya. Utangnya akeh, Rezeki ini seret keluarga marat marit sowan kepada beliau Sultanil Aulia Asy Abdul Qadir Al Jilani saya hidup saya susah hutang saya banyak badan saya sakit-sakit berilah saya nasihat Saya nyanyi jawabnya sangat cerdas perbanyaklah berbicara dengan Allah dan sedikitkanlah berbicara dengan sesama makhluk Ayo, sampean tak kei pesugihan gelem napa mboten? Serius kula. Pesugihan sing kula gawa iki gak bertentangan karo syariat. Pesugihan sing tak gawa iki bisa dibuktikan secara rasional, ilmiah, objektif dan bisa didekati secara empiris. Setuju? Sampai anak kepin sugih sedikitkanlah berbicara dengan sesama. Perbanyaklah berbicara dengan ojo gedat. Bahkan sekarang ini ada bisnis berbasis trust. Dengar dong, nggih? Zaman tiba-tiba bisnis berbasis trust, bisnis. Iku penekanannya gak kayak ngomong. Mulai santri-santri kudu cerdas, Di bahasa ilmiah, di bahasa iklan, di bahasa humor, di bahasa politik, kudu iso mica Kalau ono pelawak cowardas, banyak tamatan ITS. Tapi aja dirungokno teman-teman ke hiburan. Iku cak lontong. Cak lontong iki duwe cok ini. Jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Lho iku jadi dilaporno nang polisi iki bahasa humor. Jangan menuntut karena ilmu tidak bersalah. Iku aja moro diuntal ibu, Iki bahasa hu. mana bahasa iklan. Beli rumah dapat mobil. Lu sampe jangan ngamuk-ngamuk iki teori marketing, iki teori pemasaran iki. Kok iso tuku mau oleh motor? Sampean kudu cerdas. Regane omah karo regane motor no ikut dadi rego. Paham no mboten? Saya ah, sampean ro bahasa wenter ah. Iklan winter. Satu wadah ini bisa untuk mewarnai 30 potong pakaian. <laughs> Ojo percaya. Nek ana sak pak wenter digawe menter 30 potong pakaian, aku yakin hasilnya belontang. Hari ini banyak orang tidak bisa memilah dan memilih ini bahasa apa? Sehingga uripe rawet Gak beda bedane Dawi kiai karo omongi makelar. Gak ro omongi wong sing duwe makom kedudukan kersane Allah karo makomi politisi. Sehingga acak kepalanya. Ketiga, beliau Imam Nawawi beberapa manakibnya yang saya baca sangat sedikit di dalam makan. Iki sak paket. Uang iku nek didik mangane mesti betamel. Nek doyan mangan mesti doyan. Bisa dilanjut. Sedikit tidur, sedikit bicara dan sedikit bisa dilanjut. Bisa dilanjut? Nah, sekarang tak carikan sandaran-sandarannya. Sedikit bicara. Orang bijak bersemboyan Orang bijak bersemboyan, gimana nggih? Eh. Diam adalah emas sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbuhu wa yastakimu qalbuhu hatta yastakima lisanu rawahu Ahmad wa Tirmidzi diterjemah no tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya. Dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesannya. Stop. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati siapa tahu. Berdasarkan hadis ini dalamnya hati seseorang bisa dilihat dari gejala-gejala jiwanya Terutama dari ucapannya. Bu. Bu. Jerone segara iso diukur. Tapi jerone atine wong gak iso. Jerone atine wong bisa didelok teko gejala jiwa. lan omongan-omongan sing metu saka lesane. Sopan santun. Nek omong iku sopan, santun, teratur, terukur, andap asor. Cermin bahwa hatinya orang tersebut tercerahkan. Tapi nek atine rusuh, peteng, keras, yo ya metu eh, metu jarane, mabuk dalam teriakan dan caci maki sesama. Maka sering saya katakan, dengarkan nggih? kebaikan yang dilakukan Masya Allah secara istiqomah ini ngaji yang dilakukan istiqomah kebaikan yang menjadi kebiasaan akan berubah menjadi karakter yang menyatu dalam darah dan akal Allahumma sholli ala Muhammad ngaji psikologi didik cek pinter ya bisa itu kalah dengan biasa. Kebaikan yang telah menjadi kebiasaan akan berubah menjadi karakter yang menyatu dalam darah dan akal. Sama nojo ngremen no pilih no ngaji sehingga ini ini. Kelakuan ini di kulina no akan berubah menjadi karakter yang menyatu dalam darah dan akal. Perai gak ngaji hati ini gak enak. Begitu juga kejahatan yang dilakukan terus menerus akan menyatu, berubah menjadi karakter dan menyatu dalam darah-darah. Saking sering na wong, nek wis kulino ngilokno wong, nek gak ngilokno wong 5 menit dah single. Sopo? Kiai sing gak untune wah. Bu, Yes, ya, kelakuan-kelakuan sing ngene iki sing umur sampean sak mesine iki. Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Supaya mantep beliau Imam Syafi'i bin Idris radhiyallahu Umurnya hanya 54 tahun. Tapi karya ilmanya ratusan kitab yang ditulis oleh beliau. Beliau umur 6 tahun, dengarkan ya. Sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, gak berebet. Sing tuwek-tuwek ngene mau wal asli kesasaran nang watini. Wah, sih dianggap ustad nek salaman diwambung wong malah wali. Maca wal asli kesasar. Beliau Imam Sapi umur 6 tahun sudah hafal Al-Qur'an 30 juz gak berbet. Umur 11 tahun sudah menguasai muwatoknya Imam Malik niku muwato tak bukai balak bau wali tak itu lala lali ya nek kate budal ngaji tak grepek Imam Syafi'i umur 11 sudah menguasai muwatta'nya Imam Malik bahkan Imam Malik kalau ada masail-masail tentang keumatan tak nang Syafi'i Bu Bu Ketika saya ceramah di Universitas Erlangga ada guru besar yang tanya, Pak Sali, kok bisa hebat itu orang itu? Tak jawab. Wong sing takoni profesor, Pak. Ketepaan budak ndasi wong. Prof, Imam Syafi'i sehebat itu karena anak pesenan. Anak pesenan. Umpama bibit padi VUTW varietas unggul tahan mulai nolak ceramah-ceramah mau balik ngawur menungso doai, padha dorong dasi ndase dorong sikile padha mangan sekali aja dirungokno uang mendem Uang padi saja tidak sama batu saja tidak sama batu yang saya pakai ini Pak umpama tak tunjukkan harganya saya khawatir melahirkan kecemburuan sosial ngomong iki Allah padha karo bodoh watu kali ku ya watu kerikil ku ya watu berlian ku ya watu virus ya watu jemerut ya watu sampean wani ngarani bodoh, sampean wani ngarani bodoh, nek sampean wani ngarani bodoh masih anak sampean ayu gak ono sing wani ngrabi polahe makne gen Jadi nek ana uang dua berlian dibuntel kain putih dalam lemari tiga minyak wangi. Iku duduk mosek duduk nyembah berlian. Dele barang sing panggonan nih panjenengan. Sak balik ana uang dewa tu kali kawat dia dibuntel kain putih tiga lenga wangi digawa najur. <laughs> Iku edan. Saya kakek uang masya Allah berpikir rancu saya ini. Wau dahulu kula diparani wong pandaan Sak mobil. Wau wegel-wegel. Nangis, nangis polahe didayu wong, dikafir-kafir wong, dimusik-musik wong, dimurtad-murtadno wong. Polahe wong iki duwe tinggalan keris teko wong tuane. Dicentelen nduk tembok. Didayoi karo ustad Ngar solat gak diterima, insyaallah tauhite berarti metu Insya Allah murtad, syirik dan lain sebagainya. Golek kiai sing gak untune. Kita temoni santai. Wonten napa, Pak? Rombongan kami dalu-dalu wayahe kelon, Pak. Ganggu ae sampean. Nuwun sewu Sali kula ni susah di musik-musik tiang, di kapil-kapil tiang, polahe kula ni duwe keris tinggalane bapak kula, kula centen ndok tembok. Niki yo napa mungkin sampean gampang, Pak. Salam kunang ustadi. Nek duwe keris didelek tembok ae musrik. Ya apa nek ana wong duwe linggis? la linggis iki e duwe misanan jenenge pecok. Hari ini marak Umat justru semakin lari dari agama karena pembawa agamanya tidak bersahabat dan gampang memponis orang. Saya dipesan oleh guru saya Abu Yasin Muhammad Alawi Al Maliki. Li nek nang umat golek no sing enak-enak ae supaya umat iki gak lari dari agama. Dun saya Gus Ali niki kanca-kanca piti badhe kurban insyaallah tiang wolu sapi situ angsalah oleh. Nek ana kiai ngarani gak oleh ngajine durung tutuk. Digawa teng pondok niku sapine oh, waduh tak warah. Iki besok sampean supaya munggahi untuk dina kiamat gak krengkelan. Sampean pasang ngondo. Napa ndoe Gus? Tukokno wedhus itu. <laughs> Lah wong wolu korban sapi situ. Ada sapine gedhe kok royokan gak iso munggah. Pasang Napa no, ndo iku sali gampang, tukokno wedhus. Dengarkan ini. Kok coba saya ini gak dadi karena seluruh kitab dan referensi melarang. Wong wolu kok kurba habis itu tidak jadi. Berarti kiai gak cerdas. Islam harus ada alternatif dan ada solusi. Kulo nuk hadise ana wong awan-awan poso ngumpuli sing wedok. Kongon poso rong bulan, mboten kuat Kanjeng Nabi kula nek poso di ngejar. Wah sampat dikon Masya Allah dikon sedako wong swidak wong mboten gatheng ngrasakaken sodako Kanjeng Nabi wong sing kula mplok dhewe mboten enten. Terakhir dikai dua kantang kurma ini iki sedakono. Wong kulon lah napa Kanjeng Nabi, wong aku wong kulon dewi kekurangan. Jadi Kanjeng Nabi wis aja rame-rame panganan dhewe <laughs> Ini sebab. Understand? Bu. Bu. Ah, iki pemengono wong wedok-wedok. Profesor takon. Lho kok bisa Pak Gusali? Ali? Orangnya itu sehebat ini Imam Syafi'i. Iki pompong untuk majelis ibu itu. Ibu beliaunya ini adalah orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid. Senantiasa menghidupkan malamnya dengan rokok sujud kepada Allah, ditirakati ditungani. Metulah Imam Syafi'i bin Idris. Diterang lagi? Diterang lagi. Nek nang kewan pada binatang. Yang menentukan unggul dan tidaknya hasil keturunan, apa kata pihak jantannya? Apa jari jagun. Tapi nek nang menungso, apa jari baboni? Lah ini ibune sapa mall, <laughs> itikapi untuk McD. Kulo ini wis penelitian ternak bekutut. Nek induk jantannya unggul, babonnya begutut lokal, hasilnya masih F1, bagus. ketek Iki coba tahu tak wali. Coba ya jago nih begitu Tuban, nih Bangkok. ini Bekisar juga begitu, kuda juga begitu. Sebulan yang lalu kan ada pacuan kuda di sebelah pondok saya itu. Ada yang lihat? Waktu saya mendaftarkan kuda saya, seluruh panitia itu ngenyek. Kata istighosa aku sali. Karena kuda saya itu kecil gak pernah latihan. Lah putus saya Ustaz delokno Mbah, delokno wis ya, delokno. Saya yang datangkan seluruh orgasi itu wis wis duduk kelas wis talah nanti buktinya siapa yang menang ternyata loro-loro niku menang loh bang pasti di tengah loh wis jenis kiai ya nih kiai gak lepas teko dongo Kula ditakoni karo pengurus kok iso Gus iki kan kei pelajaran wong-wong sing tak kabur iki setelah jaran kula dilebokno rono wis melayu, sing kancane sik meneng. sing jago-jago sik meneng, wah jaran wis malah wayu dhewe. Kira-kira iku mang mbancane wedi. Dadi setate menang, wong liyane ku dibuka ya meneng bar wis malah wayu. Saiki sing bos-bos jaran mboten enten yai asmake ngono. RHS iki. Dadane mlebu koran gawat dijak kuda bumi solawat juara. Yo gak ditungane tok yo dielmoni. Tak delok wong kewan. Wong-wong enek purik gak gelem mlayu pemane kek. Pemane ceramah gak ono <laughs> <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, sak dongakno sugih kabeh ya. Ngono nggih? Mulai kula nek dijaki tolong golekno bojo wong niku, mesti tak riyadhoi, tak tirakati. Tapi nek urusan-urusan yang lain buka warung wis tak kontan wis. Milio dina Sabtu. Golek tanggal 6, usum bayaran. Duduk omah demi wes mila minggu akeh sing ngewangi. Tapi nek ana wong mesen bojo tak riyadhoi tak tirakati. Soale nek apik aku gak oleh apa-apa nek elek kebagian. Serius kula serius ngomong. Jadi unggul dan tidaknya hasil keturunan kayak cepet nek nang menungso apa kata dari ibunya? Sampeyan delok manaqib Sultanil Aulia Asy Abdul Qadir Al Jilani. Sultani Aulia Abdul Abbas Al Mursi, Sultanil Aulia Asy Abdul Hasan Asadili. Rata-rata orang-orang besar kekasih-kekasih Allah adalah lahir dari rahim rahim wanita-wanita solihah. Seluruh yang hadir saya akan menjadi wanita-wanita solihah. Usahakan sedikit makan, sedikit bicara dan sedikit Pak Gusali, Kan bahaya Pak Gus Ali kalau 24 jam tidurnya kurang dari 8 jam. Dijawab tak? Dijawab tak? Nek dokter iku kuliah tahun seket biyen gecokan aniki 4 jam gak oleh kurang teko 8 jam dulu. Tapi nek dokter iki jebolan dokter-dokter yang baru yang bukan referensi penelitian riset-riset baru berubah yang menentukan bukan 8 jamnya tidur dari 24 jam, tapi yang menentukan kebugaran dan kesehatan adalah kualitas tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Plato, Aristoteles, Imam Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi. Rata-rata tidurnya tidak ada yang lebih dari dua jam. Yang doyan turu kan makelar blantik. Sampeyan delok. Wong sing betah melek iku. Sing meleke mboten maksiat iku diselametno ya mbek Allah. Apa mana nek gelem ngumetno tasbih? Nek sing lanang ya tasbih ya pentil. <laughs> Ojo tasbih toh Supaya imbang, hidup e butuh keseimbangan. Serius. Serius. Ah, bon, ya cepat. Jadi ibu-ibu gak usah takut ya. Kurang tidur itu bahaya, tidak apa-apa kurang tidur. Yang bahaya adalah perasaan kurang tidur. Sehingga rai loro perasaan kurang tidur, bukan kurang tidurnya. Bayangkan saya ini belum tidur sama sekali. Ini mau terbang kira-kira berjalan terbangnya 20 jam. Tapi saya tanya itu cukup, itu turu, cukup, wis kakek turu eh. Bu. Bu. Ah, sekolah nggih mboten ngengken sama ini melek. Terus kak mangan. Wajar-wajar saja. Ah, supaya sampean tidak salah paham, nih bisa nggih. Nyuntu ojo nanggung-nanggung, nyuntu o Kanjeng. Ojo nyuntu wanita model, ojo nyuntu artis. Contoh bab makan zaman buka Al-Qur'an. Ya bani Adama. Khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wala tusrifu Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, jangan berle. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sehingga Imam Ghazali punya tesis kebijaksanaan tidak mau masuk di hatinya orang yang perutnya penuh dengan makanan walaupun makanan itu halal Allahumma sholli ala Muhammad apa mana panganan haram ngipine gak cocok wong yang belakang. mulai kadang-kadang wong istikhara istikhara lain golek alamat golek gambar tapi di itu butuh golek alamat sebuah langkah jejas pasrah nang Allah nek elek cek ditulungi dadi apik nek penceng cek dikencengno nek kurang cek ditambahi paham napa mboten Bu istiqoro kepethuk pedes Worong ditolak mantune padahal apa orang itu kalau yang dilihat barang yang jelek mimpinya akan jelek Gusali Zaman rangno mimpi Rasul itu tidak bisa diselubuk oleh setan, tidak bisa diselubuk. Benar. Tapi kalian bila ingin mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melek kudu api. Seneng nolong wong, seneng bantu wong, bek wong tua bekti, loman, ngomong jujur, Quranis di koma, sholawati insya Allah mimpinya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek melek gak tepak, waduh ipene dikeloni wong. Wow. Muga-muga barokah. Muga-muga barokah. Ketika Ibnu Sina ditanya tentang ayat ini, apa yang dinamakan penyakit? Ibnu Sina sangat cerdas diilhami oleh ayat ini. Yang namanya penyakit adalah sisa-sisa tumpukan makanan yang ada di perut. Dengarkan nggih. Sebelum kedorong ke perut bawah diisi lagi. Itulah penyakit. Sedangkan obat menurut Ibnu Sina adalah rasa rapal. Jadi ini orang uang gak tahu luwe, itu gak sehat. Karena menurut Ibnu Sina, obat adalah rasa lapar. Nah, sehingga ilmu kedokteran modern telah menemukan Orang yang gemar puasa rata-rata badannya sehat dan punya usia harapan yang lebih tinggi. Allahumma Muhammad. Usia harapan itu istilah kedokteran. Bahasai dawa Sama tak dongano dawa umure. Sing seneng poso. Lamun gak kuat Senin Kemis, gak kuat poso, telulas, pabelas, simulas komaria, tak urui poso ya nek mangan ojo warak-warak, ojo mangan nek gak luwe. Wis Rasulullah itu selama hidupnya tidak pernah sakit. Sakit hanya Masya Allah dua kali sepanjang hidup beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kecil loro ping Bawa walak Kanjeng Nabi. Rasul senantiasa sehat, kondisinya fit dan prima. Karena Rasul sangat cerdas dan disiplin di dalam mengatur pola makan. Nanti sampean gak usah nyuntuh wanita model, nyuntuh artis iki, artis iki gak usah. Nyuntuh kanjeng Gak usah diet, nek lemu gak usah diet. Urung sehat sih tomatek ya. Wayai mangan mangan, wayai turu ya turu, tapi butuh keseimbangan. Nek mangan ojo warek-warek, ojo mangan nek gak Barang siapa ingin merasakan nikmatnya tidur, jangan tidur kalau tidak ngantuk. Barang siapa ingin merasakan nikmatnya makan, jangan makan kalau tidak. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan manfaat. Nah, ya opo Pak Kusali bisa nih anak soleh, soliha, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, Langkah cerdas pertama, situ ayo. Usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Wong kang soleh kumpul. Survei membuktikan beberapa penelitian ilmiah telah menemukan. Wong api songko pengaruni konco. Wong bejat lan rusak songko konco. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah radhiyallahu an punya satu tesis. Qarin ahlal khair takun minhum. Wabayin ahlas syar tabin anhum. Sampeyan tulis, punyai mufita. Menjene punyai saged, nek gak nyayang ini dah. Bersahabatlah dengan orang yang selalu melakukan kebajikan niscaya kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Dan janganlah bersahabat dengan orang yang selalu berbuat kerusakan. Niscaya kamu akan selamat dari kerusakan mereka. Cek gampang tak terjemahani bahasa Sidorjo. Wong api yo ya songko pengarune konco. wong bejat lan rusak songko pengarune. Mulai majelis koyok ngene iki, Masya Allah azharok sing kaya kudu didukung. Kudu didukung. Masya Allah nek perlu Pemda Sidoarjo ku mikiri disesenno kono setahun di iki di apa ya yes, siki ini ini ini mesti. Yang ini iki sing ngisi Sidoarjo pole aman, damai, sejahtera. Gimana mboten? Tak dongakno sugih kabeh. Sampean kepingin sugih? Ya sing pinter kanca wong sugih. Wong godik kae nulari kok. Nek sampean kepin kumpul lah wong Nek sampean kepingin pilek kumpula wong Napa kok kula ngono Napa kedonyan mboten. Wong iku nek gem, gelem kumpul wong sugih terus pinter ndele awak. Ketemenan sing didadekno panglima nek ngomong jujur, punya keterampilan, itikatnya baik. Akses-aksesnya itu ekonomi yang buka, pintu-pintu rezekinya dibuka oleh Allah. Wis gak duwe nyumbari wong sugih. Masih awak melarat ini jadi kedulinan. Ono apa-apa tak sikat Ngadek-ngadek celonoi bedak Sing pinter. Pun nggih? Seorang wali besar pada zamannya Ibnu Athaillah as dari dawuh. La tashab man la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqalu. Terakhir iki. Janganlah bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah. Niki sinyal luar biasa teko wali. Ojo kekancan karo wong sing keadaane loyo. Imane loyo, semangat perjuangane loyo. Insyaallah apa? Wong apik iku ya sangka pengaruhne kanca, wong pecat lan rusak sangka pengaruhne apa maneh ucapane gak iso bimbing panjenengan nang dalan-dalane Gusti. Nek ngomong ngawur ya dek ngaji yo ya melarat dek gak ngaji yo ya melarat. podo padha melarat dek gak usah Suar Swarga rokok apa jadi besok dek, lamun lebun rokok enak dek, gumpul bintang-bintang film. <laughs> Aja dirungokno, iku omonge wong rusak. Janganlah bersahabat dengan orang dengan orang-orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu. Dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah. Mudah-mudahan majelis Azhara ini menjadi majelis yang diberkahi Allah. Sukses selalu dan saya ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan menjadi majelis yang semakin berkah dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.